Ja'far At-Tahawi Rahimullah taala. Pada pertemuan terlewat, sebutkan oleh beliau di awal buku ini ada zikir bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mulai sebutkan tentang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Kemudian juga berkaitan dari dengan rukun iman. Al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir al qadari khairi wa syarihi. Bahkan boleh menyebutkan pembahasan tentang al qadok al wa al qadar dengan panjang lebar. Demikian juga tentang kenabian Nabi SAW tentang syafaat beliau Isra Mi'raj termasuk perkara yang berkaitan dengan akidah Demikian juga tentang Al-Khulafa Al-Rashidin. Demikian juga Al-Asyarah Masyarina Bil Jannah. Sepuluh orang yang dikabarkan masuk dalam surga maka kita menyaksikannya bersaksi sebagaimana Nabi SAW bersaksi padanya. Demikian juga untuk taat kepada pemimpin selama mereka dalam kebenaran. Wanata sunnah wal jamaah kita mengikuti sunnah demikian juga jamaah wa najtanibu syudud wal khilaf wal furqah dan menjauhi asyudud syudud syad sesuatu yang asing menyeleneh wal khilaf demikian juga menyelisihi wal furqah dan berpecah-belah dan nanti kita akan bahas tentang masalah itu juga sebagaimana sudah disebutkan di pembahasan akhir-akhir buku ini kemudian Terakhir disebutkan wala nusabbiqu kahinan wala arafan. Kita tidak membenarkan dukun demikian juga araf. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Wala man yad'i sayan dan kita tidak membenarkan juga orang yang mengaku-ngaku sesuatu yukhaliful kitab was sunnah, menyelisih Alkitab ini Al-Qur'an dan sunnah. Wa ijma'ul ummah. Demikian juga ijma' ummah, ijma' al ummah, sepakatnya umat kaum muslimin. Kita tidak, membenarkan kahin, Arab, demikian juga orang yang mengaku suatu menyelisih Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Panjang lebar kita sebutkan, seorang yang mendatangi dukun <clears throat> tidak diterima sholatnya 40 hari. Apabila benarkan maka dia telah kafir. Kemudian juga dukun disebutkan dari kalangan para sahabat menghukumi mereka untuk dibunuh. Ya demikian. Saya menyebutkan seperti Syekh Salih Al Fauzan, Taala beliau menyebutkan kahin itu adalah mengaku mengetahui perkara goib yang akan datang yaitu dukun ini dengan torikoh dengan jalan syaitan yang berhubungan dengan setan yang belum bedakan antara kahin dan araban Walaupun secara makna sama mengaku perkara yang akan datang, perkara gaib. Adapun arafan maka dia mengaku perkara gaib tidak menggunakan bantuan setan. ini dengan kedustaan yang dia miliki. <clears throat> Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya wana al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala wa al-jama'ah haqqan wa Kita menganggap ini ro'a kolbia, Dalam bahasa Arab di dalam munahu adalah basariyah dan kolbia. Ini melihat dalam bentuk pandangan mata. Ini melihat langsung dengan mata itu basoria. ro'a melihat. Tapi bisa diartikan juga naro memperhatikan, meyakini, menganggap itu kolbia. Kita menganggap atau kita berakidah bahwa al-jamaah berjamaah itu hakon wa adalah benar adalah hak demikian juga sawaban, benar. Wal furqah dan berpecah belah zaikun adalah zaik ketergelinciran, kesalahan. wadaban demikian juga siksaan. Ini adalah ucapan yang bagus yang boleh sebutkan. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganggap mereka menganggap bahwa jamaah itu adalah hak dan benar. Sedangkan berpecah belah itu adalah kesalahan, ketergelinciran demikian juga ada. <clears throat> Subhanallah Imam Ibn Abdul Is beberapa ayat berkaitan berkaitan dengan masalah ini bisa dilihat tafsirnya di buku-buku tafsir. Di antara yang belum menyebutkan Allah Taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqtasimu jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian Berlindunglah kalian dengan tali Allah jami'an semuanya. Ini berpeganglah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua berpeganglah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dan jangan kalian berpecah belah. Perintah untuk kita berjamaah berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk berpecah belah. Demikian juga di surat Al-Imran juga itu ke 105 ya, tadi 103. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian keadaannya seperti orang-orang berpecah belah. Waqtalafu dan berselisih, berselisih terus menerus. Berpecah belah terus menerus. Kadang-kadang didasari dengan etikot keyakinan, yaitu syubhat yang dia miliki. Karena marat penyakit ada dua, penyakit syubhat dan syahwat kerancuan dan syahwat. Jadi berpecah belah karena apa? Karena berbeda keyakinan, akidah, kesalahan seperti permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma sifat jatuh kepada pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum dia bertobat dikenal dengan yakni pemikiran Asy'ariyah. Ya, ada juga yang diitu mengikuti ya pendapat Mu'tazilah Wasil bin Atha Demikian juga Jahmiyah dan sebagainya. Demikian juga dengan masalah dengan masalah takdir mengikuti Qadariyah ataupun Jabariyah. Demikian juga tentang, tentang masalah dosa-dosa besar, pelaku dosa besar mengikuti pendapat Khawarij, kebalikannya mengikuti pendapat Murji'ah dan sebagainya. Ini penyakit yang asalnya dari syubhat, kerancuan, berpecah belah dari situ. Demikian juga kadang-kadang ditambah di situ ya ini syahwat syahwat ya ini perkara dunia hatinya condong kepada setan ya atau atau karena permasalahan dunia kadang demikian oleh karena itu sebagian ulama mengatakan apabila kemudian berkumpul di situ adanya perbedaan keyakinan ya masuk terkena fitnah syubhat ditambah dengan syahwat semakin parah ya ini sudah Berbeda dalam masalah keyakinan ditambah lagi dengan syahwat, saling menjatuhkan. Semakin jauh di situ dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Waktalahu dan berselisih mimba di ma'ja'ul bayinat setelah datang kepada mereka itu penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim dan untuk mereka itu ada siksaan yang pedih. Yang besar. Dari sinilah bahwa perselisihan itu adalah adab. Ya. Jelas sekali di sini ayat ini menyebutkan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Karena perselisihan ini adalah untuk mereka ini adab adim, siksaan yang besar. Sehingga firqah itu adalah zaigon wa adab. Berselisih, berpecah belah itu adalah keterpinciran demikian juga adab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini belum mengucapkan Imam at ini. Dasarnya diantaranya Al-Quran ini sebutkan di surat Al-Imran. Demikian juga ayat yang lain. Inna ladhina farakudinahum Wakan syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang mecah belah agama mereka dan mereka dalam keadaan syi'an Wahu haliyah. Wahu haliyah menunjukkan halnya, keadaannya. Dan keadaan mereka syi'an. Ya, berpecah belah. Tersebar tidak dalam suatu kesepakatan, tidak di dalam suatu persatuan. Lasta minhum fi syai'. Allah mengatakan, tidaklah engkau wahai Muhammad dari mereka sedikit pun. Inna ma'muru Allah sungguhnya perkara mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'um bima kanu ya'malun. Kemudian Allah akan kabari mereka dengan apa yang mereka lakukan. Demikian juga jelas surat Hud ayat ke Wala yazaluna mukhtalifin. Terus menerus mereka ini berselisih, terus menerus berselisih. terpecah belah. Illa marhimah rabbuk kecuali orang yang Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Ini keadaan manusia itu berselisih kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Kemudian dikatakan oleh Imam bin Abdul Is, "Faja'ala rahmat Ustaz nin min al-ikhtilaf." Maka Allah jadikan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dikecualikan dari perselisihan ini, yaitu <clears throat> disebutkan lafaz jamaah ini ini sudah ada di ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Adapun ungkapan ahlu sunnah wal jamaah telah lewat pembahasannya. Ya, seperti kalimat ya firqatun najiyah seperti di akidah wasitiyah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah taala belum menyebutkan di awal akidah wasitiyah amma ba'du fahadha etikot al-firqa najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah al-sunnah wal jamaah ini adalah keyakinan firqah an-najiyah kelompok yang selamat al-mansurah yang ditolong sampai tegaknya hari kiamat al-sunnah wal jamaah ya disebutkan ungkapan Firqa Najiyah diambil dari hadis Nabi SAW. Setelah tariku umati akan terpecah umatku ya menjadi sab'ah salah sama sab'ina Firqa terpecah umatku menjadi tiga golongan ya di semua majah demikian juga yang lainnya Allah Ta'ala dari sahabat Auf bin Malik Nabi mengatakan iftar Yahud orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan Ya, demikian juga disebutkan Nasrani menjadi 72 golongan. Kemudian walati nafsi Muhammad yadihi iftarqat umati ala salah salah sawasabin. Ini terpecah umatku demi yang jiwa Muhammad di tangan yang menjadi 73 golongan. kemudian disebutkan wahidah bin nar, wahidah fil jannah, satu dalam surga. Wa isnatan wa sabun bin nar, 72 dalam neraka. Nah, dari sinilah diambil firqah najiyah. Kenapa dikatakan firqah najiyah? Karena dia selamat dari api neraka. Najiyah ini selamat eh, dari hadis ini tadi. Karena semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti selamat dari api neraka. Ini najiyatun itu nar sama dari ini selamat dari api neraka. Sehingga dikatakan firqah najiyah. Al-Mansurah ini sudah pernah kita bahas ya, kita ulang saja. Dalilnya, sebenarnya para ulama dikatakan Mansurah itu dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa beliau mendengar Nabi SAW mengatakan la yazalu min ummati terus menerus dari umatku ummah qaimah bi amrillah suatu umat yang tegak dengan perkara Allah Subhanahu wa taala la yadru man qadalahum ditambahkan mereka orang yang menjatuhkan mereka Balaman man demikian juga tidak ada ya tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dari Sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala mereka di atas demikian itu. Riwayat yang lain disebutkan mansurun. Nah, dari sini kita ambil yakni yakni taufah al-mansurah. Ya demikian. Al-fiqh an-najiyah al-mansurah. Ini diambil dari itu. <clears throat> al-mansurah karena hadis tadi, hadis Muawiyah tadi. La yazalu taifatul min ummati dhahirina al-haq mansurin. Lafaznya demikian. Dari situlah diambil lafaz firqah an-najiyah al-mansurah. <clears throat> Kemudian dikatakan al-jamaah Bagaimana beliau katakan ini Imam Tawi di sini mengatakan wa narul jamaah hakon waswaban. Kita menganggap jamaah itu adalah hak dan benar. Dari situlah diambil juga ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sunnah sendiri jelas berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al jamaah Pengambilan nama al-jamaah ini diantaranya pertama ya bisa ditulis makna jamaah lugotan. Jamaah itu apa? Jamaah secara bahasa adalah ma'khudun minnal istimak wal istimak Diambil dari lafad ijma' ya, ijma' wal istimak sama. Sepakat dan berkumpul. Bimana anahu mustami'una ala sa'in ma. Maknanya sesungguhnya mereka berkumpul dengan sesuatu tertentu. Jamaah itu adalah orang-orang yang berkumpul dalam sesuatu tertentu. Berarti berkumpul di atas kebenaran. Ya, berkumpul di atas kebenaran sehingga dikatakan jamaah. Secara bahasa ya, dia itu adalah istima, berkumpul. Ijma, bersepakat. Secara makna bahwa mereka adalah berkumpul di dalam sesuatu tertentu. Maksudnya apa berarti? Berkumpul dalam kebenaran dalam suatu tertentu itu adalah kebenaran. Sebutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta Ini juga sahih sanadnya. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, ma wafaqal haq. Ya, ma wafaqal haqqo wa in kunta Apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Nah itu adalah jamaah walaupun sendiri. Jadi tinjauannya bukan banyak, tinjauannya adalah ya mencocok kebenaran walaupun sendirian, walaupun sama, seorang diri saja. Ya. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Kemudian juga wahdaka ini kalau secara nahu wahda ini termasuk lafaz yang harus disandarkan, harus diitofahkan dan dia itu harus dengan isim domir, tidak boleh dengan isim dohir. Ini dibahas di ilmu nahu. Kemudian disebutkan lafaz jamaah sendiri itu ada di dalam ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya, bisa ditulis jamaah ini ada dalilnya dalam ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu Riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan, "Anau man kharaja min at-ta'ah wa jamaah." Jelas. Ini lafaz yang Nabi ucapkan. Man kharaja min at barang siapa keluar dari ketaatan. Barang siapa keluar dari ketaatan, kepada pemimpin yang benar di dalam kebenaran. Barang siapa keluar dari ketaatan wafar al jamaah dan berpisah dari jamaah. Nah, dari sinilah diambil lafaz al-jamaah. Sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan berpisah dari jamaah. Pamata kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal, dia mati, mitah. Jangan diartikan mitah Dan orang-orang kelompok-kelompok itu kan yang mengkafirkan orang banyak itu jamaah-jamaah itu itu mengartikan membaca dengan maithah maithah kan bangkai salah yang benar mitah mitatan ya berarti keadaan maka dia meninggal dalam keadaan bukan dia berarti bangkai tidak dia meninggal dalam keadaan jahiliyah itu ini barang siapa keluar dari taat berpisah dari jamaah kemudian mati maka dia matinya dalam keadaan mati jadi ya demikian ini secara bahasa demikian juga dalilnya tadi sehingga kita menganggap sunnah berjamaah menganggap bahwa jamaah itu adalah kebenaran demikian juga hak dan berpecah belah itu adalah zaikon wa adabat. kemudian juga disebutkan <clears throat> bahwa al-khilafu syar Berselisih itu adalah jelek. Ucapan seperti ini sudah ada di yakni ucapan salafus ya, bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud dan itu kisahnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika Abdul Mas'ud radhiyallahu beliau melakukan ibadah haji bersama dengan pemimpin waktu itu yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu Kisahnya itu ada dalam Sahih Bukhari asalnya. Di kitab Al-Hajj <clears throat> hadis nomor 1658. Disebutkan oleh Imam Bukhari bab as-shalah di Mina. Salat di Mina Beliau mengatakan Imam Bukhari sana Ibrahim bin Mundhir, ada sana Ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab, qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Umar an Nabi. Ini dari Abdullah bin Umar bin Umar Kalau beliau mengatakan salat Rasulullah Rasulullah sholat di Mina ketika Mina, Nabi kan melakukan safar dari Madinah ke Mekah. Melakukan ibadah haji, haji wada tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Beliau sholat di Mina rokaat ini dua rakaat Kenapa? Karena beliau sahabat. Wa Abu Bakar demikian juga Bakar, wa Umar demikian juga Umar, wa Utsman demikian juga Utsman. Saudara milik khilafati di awal khilafah beliau. Kemudian disebutkan di riwayat berikutnya dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai ya. Demikian juga berikutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu beliau mengatakan solat itu aku sholat bersama dengan Nabi dua rakaat bersama dengan Abu Bakar juga Dua rakaat demikian juga dengan Umar dua rakaat. Semua tafarabat bikum turuk kemudian berpecah kalian jalan-jalan. Banyak alaita nah, wa sekiranya hadi bagianku min arba'a rakaat. Min arba'a rakaat dari empat rakaat. <clears throat> ya. Ya. Laita hadi min arba. Wa ya. sekiranya bagianku dari empat rakaatani mutafaq badatani, dua rakaat yang diterima. Ini beliau di sini sebenarnya mengingkari perbuatan Umar ya, perbuatan Utsman bin Affan radhiallahu anhu ketika sholat ya ketika melakukan ibadah haji dari Madinah ke ke Makkah empat rakaat. Disebutkan lima Imam Abu lebih lengkap lagi nomor 1960 kisahnya tadi disebutkan. Kemudian disebutkan Kala Amas berkata Amas Sulaiman bin Mihran Muhammad hadatsani Muawiyah bin Qurrah An syafii An Abdullah sholat arba'an beliau salat empat terkait. rakaat. Fakila berkata kepada beliau, "Ya, kenapa kamu salat empat terkait? Padahal tadi kamu sudah sebutkan bahwa di zaman Nabi cuma dua rakaat. Demikian juga Abu Bakar dua rakaat. Ketika Umar juga dua, rakaat. Kenapa sekarang engkau melakukan empat rakaat? Ibnu al Utsman, apakah engkau mencela Utsman? sholat itu arba'an. sholat itu arba'an kemudian kau sholat empat rakaat, lah belum mengatakan ini menjadi perhatian kita bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-khilafu syarrun. Khilaf berselisih itu adalah syar, itu adalah jelek. Berselisih itu adalah jelek. Sebagian ulama seperti Imam al belum menjelaskan kenapa ini kesimpulannya kenapa Utsman beliau melakukan sholat empat rakaat, padahal Nabi melakukan dua rakaat, Abu Bakar juga, Utsman, eh, Umar juga demikian dua rakaat. Sebagian menggiring mengatakan bahwa Utsman melakukan sholat radhiallahu anhu empat rakaat yang melakukan itakhoda watonan. Beliau menjadikan tempat tersebut Mina itu menjadi dia berniat untuk tinggal. Dia berniat untuk tinggal. Jadi menjadikan tempat itu sudah aku berniat tinggal di sini. Sehingga beliau menyempurnakan menjadi empat rakaat. Ya demikian. Sufyan menggiring demikian. Sufyan mengatakan seperti Imam Suhri seorang tabi'in itu mengatakan, "Inna fa'ala dzalik." Kenapa Utsman melakukan demikian? Kenapa sholat empat padahal Nabi itu dua rakaat? itu itakhadha amwal di Taif. Beliau mendapati harta, dapat harta di Taif wa arada ayyukum uqima biha. Dia ingin untuk tinggal di situ. Sehingga dia menyempurnakan sholatnya menjadi empat rakaat. Ya demikian. Tapi Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya tadi kejadian tadi kenapa engkau ikut Padahal suruh Kut kan tadi dia mengatakan khilaf syah Ya, berselisih, berselisih itu jelek. Berselisih itu adalah jelek. Oleh karena itu kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ucapan para ulama seperti Ibnu Taimiyah ta'ala Ahlus Sunnah itu adalah Ya ini sedikitnya dari sedikit. Ya. Ya ini ringkasannya dari suatu yang sedikit. Oleh karena itu kalau kemudian yang sedikit seperti ini berselisih maka semakin apa? Semakin lemah. Ya. Wa tadhabarihikum Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Akan hilang di situ apa? kekuatan kalian. Dengan berselisih maka apa? menjadi lemah kekuatan kaum muslimin, apalagi al sunnah yang sudah sedikit. Sehingga ucapan al-khilafu syar, khilaf itu adalah jelek, adalah ucapan yang benar. Demikian juga al-firqah azaban ya al-khilaf azaban berselisih itu adalah azab itu adalah benar. Bahkan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian di situ mereka menyebutkan bahwa khilaf itu ada dua. Ya, disebutkan di sini di Syarah Qaidah Tahawiyah Al-Imam Ibn Abdul Ismail menyebutkan khilaf Perselisihan itu ada dua. Ada yang khilaf itu diperbolehkan, ada khilaf yang dia itu dilarang dalam agama kita. Bahkan tadi khilaf adalah syarat. Khilaf itu adalah jelek tadi sudah kita sebutkan. Disebutkan oleh beliau Allah taala, Semua istilah fil kitab minalladzina yukiruna bihi ala noin. disebutkan sebelumnya. Summa inna anwal iftirak wal ikhtilaf fil asal kisman. Bisa ditulis di halaman 798. Kemudian macam-macam iftirak perpecahan wal ikhtilaf dan perselisihan fil asal di dalam asal kisman ada dua. Ya. Jadi perbedaan pendapat berpecah belah secara asal ada dua memang. Ya, sebuah di sini bisa ditulis Inna anwa'al iftirak wal ikhtilaf sungguhnya macam-macam perpecahan demikian juga perselisihan di dalam asal itu dua, kembalinya kedua dua. pun tanawu, pun tanawu, ikhtilaf ya pun tanawu. Khilaf tanawu. Demikian ungkapan mereka. Ini khilaf tanawu, ikhtilaf tanawu. Kalau diartikan secara bahasa perselisihan bermacam-macam. Kemudian wa ikhtilaf tadot perselisihan yang berbenturan, bertolak belakang. Ini yang pertama seperti ini boleh. Ya. Disebutkan istilah tanawu. Jadi yang biasa kita dengar orang mengatakan istilah tanawu, istilah tadot, ya inilah. Perselisihan tanawu. Gambarannya yang mudah seperti doa. Seseorang ketika sujud. Kadang-kadang berapa kelompok ya ketika mungkin kita ketika kita masih kecil dulu yang dipelajari ya subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ada lagi yang membaca subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma fili kan itu yang kelompok ini pakai ini kelompok ini pakai ini maka seperti ini sebenarnya tidak salah karena masing-masing ada dalilnya inilah namanya istilah tanawu doa sujud ya subhanallah a'la kan itu ada juga membaca subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma fili Dua ruko, subhanallah azim, tiga kali, paling minimalnya satu, itu adalah wajib, wajib dari sholat, harus dibaca. Kalau kemudian nggak dibaca, sengaja tidak sah sholatnya. Kalau lupa, cukup sejauh Ya, berbeda dengan rukun. Rukun itu meninggalkan rukuk mamanya. Ini rukun. Kalau lupa, diulangi. Rakaat tadi yang belum. Kalau sengaja nggak sah. Ya, di situ kalau lebih dibaca lebih dari satu sunnah. Ya, seperti doa ruku. Ada yang baca subhanarabbil azim. Ada yang baca <clears throat> subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma fili. Sama seperti doanya sujud. Kan itu. Ini namanya ikhtilaf tanawu, khilaf bermacam-macam yang masing-masing ada dalilnya. Maka ini boleh. Seperti doa, ya kan kalau kita istiftah ada kalau yang kelompok yang ini kadang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, itu datang dalam Bukhari Muslim bahkan. Ya. Sebagian mengatakan ini ketika sholat wajib saja, yang benar boleh ketika sholat sunnah boleh. Sebagian ada yang baca Ya Allah Akbar kabira walhamdulillah ilah ila akhiri. Ini kelompok yang ini pakai yang ini. Masing-masing ada dalilnya, boleh. namanya khilaf tanawu, tidak perlu dibesar-besarkan. Ini boleh masing-masing ada ada dalilnya. Maka seperti ini boleh. Ini namanya khilaf tanawu. Ya itu. <clears throat> Cukup juga umpamanya perbedaan dalam hal penentuan Idul Fitri, demikian juga penentuan awal Ramadan seperti ini, suatu yang sudah diketahui oleh para ulama. Bahkan Imam Sunani mengatakan ya tidak pernah ada ya suatu zaman setelah Nabi SAW meninggal bersepakat kaum ini dalam idnya. Ya berbeda mereka. Ya demikian. Apalagi di situ ada pendapat ada yang dia itu satu matra, ada yang dua matra, atau berbagai macam matra. Setiap negeri punya matra, melihat sendiri-sendiri. Ada yang berpendapat semuanya satu, kan demikian. Ini perkara yang bolehkan. Masuk juga ulama dalam istilah tanawu seperti ini perbolehkan. Sebutkan oleh Al-Imam bin Abdul Is, istilah tanawu ala wujuh atas bermacam-macam. Minhu mayakunu kuno wahid min al ini di antaranya setiap dari satu dan dua pendapat awfil ini atau perbuatan itu hakon masruan. Hak demikian juga disyariatkan, Ya itu. Sebagaimana di zaman Nabi SAW juga pernah terjadi. sama fil kiroat, seperti bacaan kiroat, bacaan-bacaan Al-Qur'an itu alat ikhtilaf fiha sahabat yang para sahabat berselisih. Hatta sejarahmu Nabi SAW alaihi sampai Nabi SAW alaihi menghardik mereka. Bahkan Nabi mengatakan kilaqumah muhsin, kalian berdua benar yaitu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini masuk dalam seperti ini. <clears throat> ya demikian. Kemudian yang kedua, langsung saja. Yang kedua adalah wa istilah tadot istilah atau perselisihan di itu saling bertolak belakang ya bahwa al kaulan mutanafian yaitu dua pendapat yang saling berbenturan Ya. Bisa jadi dalam hal pokok, bisa jadi dalam hal cabang. Ya, maka seperti ini tidak boleh. Ya, ikhlas tador saling berputaran seperti ini maka dia tidak boleh. Seperti pendapat kodariah demikian juga pendapat lawannya yaitu Jabariyah menyelisih pendapat Rasulullah Jamaah. Demikian juga ketika berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi ada yang berlebihan dengan Ali bin Abi Thalib, ya, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, Ada yang nawasib membenci Ahlul Bait. Ya, berlebihan ya mereka dengan membenci Ahlul Bait. Demikian juga ada permasalahan yang lain yang tadi sudah kita sebutkan. Pelaku dosa besar ada di situ kelompok e, Murjiah namanya Khawarij. Ya. Demikian perasaan yang lain. Jadi mereka menyebutkan demikian. Jadi istilah ada dua tadi. Istilah tanahu ini diperbolehkan. Kemudian istilah atadot ya khilaf yang itu berbenturan. sering bertolak belakang menyelisih dari pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Eh, soal demikian. Sebagian masih ada nanti kita teruskan kita baca Syarhul Qawi.